Aduh, aduh kepalaku sakit sekali. Tolong ambilin ikat kepala, Bu. Tolong sekalian pijitin. Cepat, cepat. Loh, Pak Buat. Sakit kepala kok langganan. Pagi, aduh-aduh. Malam, ngiung-ngiung. Siang, tolong, tolong. Bosan aku, Pak. Aduh, Bu. Orang sakit kepala kok malah dibentak-bentak. Tolong ambilin obat. Ngeluh terus Bapak ini. Suaranya sampai habis tuh. Udah, nggak usah bingung, Pak. Ini loh, cepat diminum. Medik 55 dari KB Farma. Medik 55. Wah, <laughs> Medik 55 memang degdaya. Sakit kepalaku langsung hilang. Medik 55 menghilangkan sakit kepala dengan tepat. <laughs> Makanya jangan lupa, Pak. Kalau sakit kepala, minum saja Medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 5 dekat pohon pala. Medik 55 hilangkan sakit kepala nasibnya. Medik 55 produksi Kalbe Farma. PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur baba tanah leluhur. <laughs> Untuk apa kau katakan? Hah? Untuk apa? Iya. Saya benar-benar tidak mengerti tujuan Tuan Amis menangkapi para pengemis tongkat merah <laughs> itu. Untuk apa lagi? Ya tentu saja untuk ku gantung. Untuk ku gantung di alun-alun Karang Sedana. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Tengok-tengok cari musuh Orang yang sakit flu Hidung pilek lah Rokok bu Badan riang ya Rokok pak Hidung mampet pak Rokok deh Sakit kepala lah Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala jadi sembuh. Itulah sebabnya prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek jadi sembuh. yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa prokol tablet, untuk anak-anak prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Pharma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativisi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-24 dengan judul Kisah di Tanah Naga. Ide cerita Cece Sukiar, pengarang cerita Bizar Sponsen, teknik dan montase Jadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agis. pada seri yang ke-25 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Wahyu sebagai Danyang Berem, Kasdu Dewa sebagai Danyang Keling, Wenda Lubis sebagai Si Amisa, Rizki sebagai Ki Legawa, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Cempaka tengah terlibat pertarungan dengan Danyang Keling. Sementara Danyang Berem saudaranya memperhatikan pertarungan itu tanpa membantunya. Bahkan sampai Danyang Keling adiknya berhasil dilempar oleh Cempaka. Maafkan aku, Tuan dan Yang Keling, jika pukulanku terlalu keras. Aku melakukan itu semata-mata karena ingin pertarungan ini tidak lebih dari 20 jurus. Kau kira engkau sudah dapat mengalahkan aku, Nona Muda? Aku masih memiliki satu jurus pamungkas. Mundurlah kau dan Yang Keling. Jangan memaksakan dirimu untuk mengadu nyawa dengannya. Biarlah aku yang akan memberikan hajaran padanya. Tuan dan Yang Berem, Sebaiknya kita sudahi saja pertarungan yang tidak ada artinya ini. <laughs> Mana bisa? Segalanya sudah terlanjur. Ah, kami datang ke Karang Sedana, meninggalkan pertapaan kami semata-mata adalah untuk mengatasi kemelut yang terjadi di Karang Sedana. Dan sekarang, jika sampai dengan dua orang muda saja kami tidak dapat menunjukkan kekuatan kami, Bagaimana kami akan ada muka untuk menghadap penguasa karang sedana dan menyatakan janji untuk mengatasi kemelut di tanah ini? Uh, kemelut? Apakah di sini tengah terjadi kemelut? Pergolakan? Uh, aku tidak tahu. Tetapi penguasa karang sedana mengundang kami dan meminta bantuan kami. Tapi apakah Tuan mengetahui siapakah penguasa karang sedana yang mengundang Tuan? Uh, Kenapa jadi banyak bicara dengan mereka, Kakang Danyang Berem? Jika Kakang memang dapat membalaskan kekalahanku dengannya tanpa jurus pamungkas, buktikanlah. Uh, baiklah, kau akan segera melihatnya. Ah, maaf anak muda, aku akan membalaskan dulu sakit hatiku. Baru jika ada yang ingin kau bicarakan, dapat kau bicarakan. Aku sebenarnya sudah mulai tertarik dengan kalian. Jagalah aji lingkaran angin maut ini. Danyang Ber mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan kemudian segunung angin yang kuat berputar-putar di sekitar tubuhnya. Lingkaran angin maut yang kali ini digelarkan oleh Danyang Berem jauh lebih hebat jika dibandingkan dengan yang telah digelarkan oleh adiknya, Danyang Kelingi. Pandai pandai-pandai yang Merem tidak dapat kubuat main-main. Pimpinan pengemis tongkat merah pun belum tentu dapat mengalahkannya dengan mudah. Aku akan menghadapinya dengan aji kincir metu tingkatan terakhir. Aku harus segera menyelesaikan pertarungan ini dan mencari tempat yang sepi untuk mempelajari Aji Banyu Agung. Cepat atau lambat, aku pasti akan segera berhadapan dengan Resi Amista. Awas kondan yang belum. Berhati-hatilah. Ayolah, kakang dan yang belum. Kita hadapi bersama dua anak muda itu dengan ilmu pamungkas kita. Dan yang bersaudara pantang mendapat malu. Uh, uh, uh, tunggu. Tunggu Adi dan yang keling. Uh, tunggu dulu. Ada yang ingin aku tanyakan dengan anak muda itu. Uh, uh, anak muda. Apakah aku baru saja kau buat tidak berdaya dengan Aji Kincir Metu dari Gua Larang? Benar, Tuan Danyang. Ini adalah Aji Kincir Metu. Oh. Nah, sekarang Bagaimanakah? Apakah Tuan Danyang mau menjawab pertanyaan saya tadi? Siapakah penguasa yang Tuan akan temui di sana? Uh, ayolah kakang, kita hancur leburkan anak muda yang sombong itu. Uh, tunggu dulu, tunggu dulu adik Danyang Keling. Sepertinya kita telah salah menumbuk orang. Jika aku tidak salah, ajian yang membuatku terjungkal tadi adalah kincir metu. Uh, bagaimana anak muda? Apakah tidak salah dugaanku itu? Benar Tuan Dayang Berem. Aku mempergunakan Aji Kincir Metu untuk menghadapi seranganmu yang sangat dahsyat tadi. <laughs> Jika begitu, aku telah salah menumbuk orang. Hmm, apakah hubunganmu dengan Resi Wanayasa anak muda? Ah, tidak mungkin, Kakang Danyang berem. Kepandaian Kakang tidak berada di sebelah bawah kepandaian Resi Wanayasa. Bagaimana mungkin ajian tadi adalah kincir metu? Resi Wanayasa sendiri tidak akan mampu mengalahkan Kakang. Aku mempelajari ajian kincir metu tingkatan terakhir ini dari kakek Memangkuraya. Apakah tuan-tuan mengenal mereka? Kakekku dan juga Eyang Resi Wanayasa guruku. Ah, <laughs> anak muda, Resi Wanayasa adalah sahabatku pada saat mudanya. Tetapi lebih dari 30 tahun yang lalu, aku menghilang jauh di balik dataran tinggi Parahyangan untuk mempelajari satu jenis ilmu pamungkas. Dan <laughs> tidak nyana, aku malah bertemu dengan muridnya sekarang. <laughs> Ah, apakah kedatangan kalian kemari adalah untuk membantu Karang Sedana mengatasi kemelut yang sedang terjadi di sini? Oh, <laughs> iya, iya. iya. Apakah kalian tidak berdusta dengan cerita kalian tadi? Bahwa kalian adalah pembantu dari saudagar. Tidak. Paman Danyang berem, Paman Danyang Keling. Uh, eh, kami berdusta. Kami memakai pakaian ini adalah karena terpaksa. Dan tidak memiliki pakaian lainnya saat ini. Hmm, lalu bagaimanakah dengan pertanyaan kami tadi, Paman? Um, siapa penguasa Karang Sedana yang mengundang? Uh, di desa kecil tempatku mengasingkan diri. Sesekali juga pernah terdengar tentang sebuah kerajaan Karang Sedana yang diperintah oleh seorang raja yang adil yaitu Prabu Ajikonda yang kemudian diteruskan oleh putranya. Nah, muridku Legawa mengabdi pada beliau. Dan lima hari yang lalu, seorang utusan dari muridku itu memaksa aku untuk datang kemari membantu mereka untuk mengatasi kemelut di sini. Aduh, aduh kepalaku sakit sekali. Tolong ambilin ikat kepala, Bu. Tolong sekalian pijitin. Cepat, cepat. Loh, Pak Buat. Sakit kepala kok langgana. Pagi, aduh, aduh. Malam, ngiyong, ngiyong. Siang, tolong, tolong. Bosan aku, Pak. Aduh, Bu. Orang sakit kepala kok malah dibentak-bentak. Tolong ambilin obat. Ngeluh terus Bapak ini. Hmm. Suaranya sampai habis tuh. Udah, nggak usah bingung, Pak. Ini loh, cepat diminum. Medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 55. Wah, Medik 55 memang degdaya. Sakit kepalaku langsung hilang. Medik 55 menghilangkan sakit kepala dengan tepat. <laughs> Makanya jangan lupa, Pak. Kalau sakit kepala, minum saja Medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 5 dekat pohon pala, medik lima lima hilangkan sakit kepala Sipnyo Medik 55 produksi Kalbe Farma Raden Purbaya menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak memberikan komentar apapun atas semua cerita dan yang berem. Ia hanya menoleh dan menatap dalam-dalam pada Cempaka. Setelah beberapa saat menarik nafas dalam-dalam, Cempaka pun mendekati Danyang Berem dan Danyang Keling. Hmm. Paman Danyang Berem dan Danyang Keling. Hmm. Sesungguhnya lah pemuda yang kini berada di hadapan paman adalah penguasa Karang Sedana yang sesungguhnya, Prabu Purbaya. Kau Tahu, Prabu Purbaya. Uh, uh, uh, tapi uh, mengapa bisa begini? Aku telah meninggalkan tanah Pasundan lebih dari satu purnama. Dan aku pun tidak mengerti apa yang telah terjadi. Tetapi dari suara-suara di sekitar kota raja yang saya dapatkan, Amista telah mengambil alih istana Karang Dan agaknya murid paman saat ini mengabdi padanya. Karena beberapa waktu yang lalu, Semasa saya menjabat di dalam istana itu, kami belum mengenal nama itu. Hmm, lalu sekarang apakah yang akan paman berdua lakukan? Hmm, datang ke istana itu dan menyeret legawa muridku dan memberikan hukuman karena telah mengabdi kepada pemberontak hina dan nista tuanku. Ah, tunggu dulu paman, tunggu dulu. Sebaiknya paman jangan terburu nafsu dalam bertindak. Resi Amista tidak dapat kita hadapi secara sembarangan. Kepandaiannya sangatlah tinggi. Sebaiknya oh, paman menunggu esok hari. Kita bicarakan masalah ini dengan para pendekar lainnya. Uh, iya, aku harus percaya dengan semua kata-katamu. Jika hmm, kalian berdua sudah mengakui kehebatan mereka, hmm, aku pun harus uh, mau mengerti. Terima kasih, paman. Jika begitu, Uh, kami tunggu paman berdua besok di di kuil Siwa Agung sebelah barat kota raja. Paman dapat menemukan kuil itu dengan mudah. Semua penduduk kota raja mengetahuinya. Hmm, hmm, ah, baiklah, kita akan bertemu lagi besok di sana, tuanku. Hmm, ah, marilah, adik dan yang keling. Permisi, hamba permisi tuanku Purbaya. Selamat tinggal. Sekarang, apa yang sebaiknya kita lakukan lagi? Tempat ini rupanya bukanlah tempat yang tepat bagi kita untuk mempelajari dan memecahkan rahasia dari Aji Banyu Agung itu, Adi Purbaya. Um, sebaiknya kita mencari tempat yang sunyi, Adi Purbaya. Ya, kita tidak boleh membuang-buang waktu. Ayo, kita ke hutan perbatasan Karang Sedana dengan Galuh. Yuk! yang melesat menuju arah utara. Cempaka mengikutinya dari belakang. Dan beberapa saat kemudian... Cukup, cukup kak. Semakin aku paksakan, rasanya kok menjadi semakin buntu. Apakah arti dari tujuh ada pada tiga? Oh, oh, itu semacam penggabungan gerak atau jurus itu. Ya, jurus tujuh dan jurus tiga. Begitu bukan? Penggabungan jurus tujuh dengan jurus tiga. Lalu enam ada pada dua. Merupakan penggabungan jurus enam dan jurus dua. Begitu maksudmu? Iya, dan jurus lima digaungkan dengan jurus satu. Lalu bagaimana selanjutnya? Apa yang akan kita lakukan dengan jurus keempat? Agaknya bukan begitu maksudnya, Kak. Ataukah mungkin Banyu Agung ini mempunyai hubungan dengan Aji-Aji sebelumnya? Dengan Aji penolak bala. Ah, mari, coba kita hubungkan dengan Banyu Agung. Aku akan memainkan Aji penolak bala. Engkau boleh menyerangku dengan seluruh kepandaianmu. Dan perhatikan juga segala gerakan yang aku lakukan. Hmm, apakah mungkin ada hubungannya dengan Aji Banyu Agung? Baiklah, bersiaplah. Hmm. Yeah! Hmm. cari musuh orang yang sakit flu hidung pilek lah rokok bu badan meriang ya rokok pak hidung mampet pak rokok deh sakit kepala lah Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, jadi sembuh. Itulah sebabnya prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek, jadi sembuh. Prokol. dulu yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa prokol tablet, untuk anak-anak prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Raden Purbayat segera saja menerjang cempaka dengan pukulan-pukulan cepatnya. Cempaka hanya memerlukan waktu sekejap saja untuk menerapkan aji penolak bala memasrahkan dirinya pada Hyang Maha Agung. Seketika itu juga, tubuhnya bagaikan sehelai kapas bergerak ke sana kemari, menghindari setiap serangan Raden Purbaya yang datang menerpanya. Gerakan kakinya bagaikan ada yang mengatur bergerak ke sana ke sini. Bagaimana adik Purbaya? Apakah ada sesuatu yang dapat menolongmu memecahkan rahasia Aji Banyu Agung? Tidak. Tidak ada yang dapat aku temukan. Aku tidak dapat berpikir banyak, Kak. Semua perhatianku setiba di tanah Pasundan ini sudah tertuju pada keraton Karang Sedana. Rasanya tidak ada salahnya jika sekarang saja kita satroni Karang Sedana. Iya. Walaupun kita belum berhasil menguasai Aji Banyu Agung, kita masih akan dapat menjaga diri kita dengan Aji Penolak Bala dan Aji harimunan. Sebaiknya kita cari ganti pakaian dan kemudian kita akan coba menyatroni istana Karang Sedana. Sementara itu di istana Karang Karangsedana, <laughs> Untuk apa kau katakan? Hah? Untuk apa? Iya. Saya benar-benar tidak mengerti tujuan Tuan Amis menangkapi para pengemis tongkat merah itu. untuk apa lagi? Ya tentu saja untuk ku gantung. Untuk ku gantung di alun-alun Karang Sedana. Hah? <laughs> Aku akan memanggil parang pungkur ketuanya yang usil. Heh, syukur jika ia datang juga bersama teman-teman yang lainnya. Hmm, uh, begitukah? Tetapi kenapa tiba-tiba tuan bersikap seperti itu? Hmm, orang-orang hmm. yang kusebar hingga saat ini belum dapat mencium di mana parang pungkur berada dan juga apa yang saat ini tengah dilakukannya. Hmm. Aku khawatir saat ini secara sembunyi-sembunyi ia tengah melakukan sebuah persiapan yang serius. Sebuah persiapan yang matang untuk mengganggu ketentramanku. Karena itu, Aku memilih justru lebih dahulu mengganggunya dan memaksanya keluar. <laughs> Kita akan menggantung 16 pengemis tongkat merah besok siang di alun-alun. Ampun, Tuan Resi. Di luar ada dua orang tamu yang ingin bertemu dengan Tuan Legawa. Oh, itu pasti guruku Tuan Resi mereka telah datang. Hmm? <laughs> Bagus. Bagus sekali. Kebetulan aku ingin sekali bertemu dengannya. Eh, suruh mereka masuk. Baik, tuanku. Akan segera hamba sampaikan pada mereka. Kedua orang itu datang pada saat yang tepat. Dan <laughs> mudah-mudahan saja mereka berdua tidaklah mengecewakan diriku. Hmm? <laughs> oh, itu mereka datang. Aduh. Aduh kepalaku sakit sekali, tolong ambilin ikat kepala bu, tolong sekalian pijitin, cepat, cepat. Loh, Pak Buat, sakit kepala kok langganan, pagi aduh-aduh, malam ngiung-ngiung, siang tolong, tolong bosan aku Pak. Aduh bu, orang sakit kepala kok malah dibentak-bentak, tolong ambilin obat. Oh, Ngeluh terus Bapak ini, suaranya sampai habis tuh. Udah nggak usah bingung Pak, ini loh cepat diminum, medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 55. Wah, Medik 55 memang degdaya. Sakit kepalaku langsung hilang. Medik 55 menghilangkan sakit kepala dengan tepat. <laughs> Makanya jangan lupa, Pak. Kalau sakit kepala, minum saja Medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 5 dekat pohon pala, medik 55 hilangkan sakit kepala nyo. Medik 55 produksi Kalbe Farma. Dari balik pintu serambi resi Amista, terlihat dua orang laki-laki berusia di atas 70 tahun mendatangi mereka dengan wajah yang dingin dan kaku. Ki Legawa tertegun melihat sikap kedua orang gurunya Demikian pula dengan Resi Amista, mengerutkan kening, melihat sikap tamunya yang datang di hadapannya, tanpa memberikan hormat dan sembah. Nah, saudara pendengar, apa yang akan terjadi di Istana Karang Sedana selanjutnya? Dan bagaimanakah pula dengan kisah angkara murka Rusi Amista? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-24 dengan judul Kisah di Tanah Naga yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Pharma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.